Demikian pula takut dan berharap hanya kepadanya adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, seorang hamba dituntut untuk mengenal Allah Azza wa Jalla sebab kecintaan kepada Allah itu dibangun di atas dasar pengenalan terhadap Allah semakin seseorang berusaha mengenal Allah maka keimanannya kepada Allah akan semakin kuat. Demikian pula kecintaan, takut dan harap kepadanya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah berkata, "Wa mahabbatullahi tansha'u taratan" min ma'rifatihi cinta kepada Allah muncul dari pengenalan terhadapnya wa kamalu ma'rifatihi tahsulu min ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-bahirah dan kesempurnaan pengenalan terhadap Allah didapatkan dengan mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang sangat menakjubkan. والتفكير tafkir مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب demikian pula kesempurnaan pengenalan terhadap Allah didapatkan pada at-tafkir memikirkan ciptaan-ciptaannya dengan segenap kesempurnaan, hikmah-hikmah, dan keajaiban-keajaiban. Al-Itqan, Al-Hikam, dan Al-Ajaib. kamalihi wa يَدُلُّ wa كَمَالِهِ wa ilmihi wa وَرَحْمَتِهِ Karena di dalam keajaiban penciptaan Allah menunjukkan kepada kita kesempurnaannya, kekuasaannya, hikmahnya, ilmunya, dan rahmatnya. Jadi jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab menjelaskan kepada kita dua cara mengenal Allah. Yang pertama, dan ini yang terbaik melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, melalui ciptaannya, yaitu kita renungkan, kita perhatikan, dan kita pikirkan betapa hebatnya ciptaan Allah. Ini dua cara mengenal Allah. Maka ini yang harus kita lakukan agar iman kita semakin kokoh Apabila iman semakin kuat, cinta kepada Allah pun semakin bersemi di dalam hati. Demikian pula rasa takut dan pengharapan kepadanya. Jadi inilah pentingnya menuntut ilmu. Terutama ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah ilmu yang akan menguatkan iman kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Inilah jawabannya. Mengapa iman kita lemah? Karena pengenalan kepada Allah masih kurang. Dan ini juga rahasianya. Mengapa Allah mengabarkan kepada kita banyak sekali nama-nama dan sifat-sifatnya supaya kita mengenalnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Bahkan Allah telah menjanjikan surga bagi siapa yang mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa inasman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah memiliki 99 nama. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, perlu dipahami terlebih dahulu, hadis ini bukan bermakna pembatasan. Artinya nama Allah bukan hanya 99 saja. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan nama-nama Allah. Di antaranya disebutkan di situ dengan namamu yang engkau khususkan untuk dirimu. Artinya, nama Allah itu banyak. Ada yang diajarkan kepada kita dan ada yang belum diajarkan kepada kita. Allah khususkan dalam ilmunya sehingga nggak bisa kita batasi jumlah nama Allah hanya 99 saja kalau begitu apa makna hadis ini Allah memiliki 99 nama maknanya adalah seperti kita mengatakan saya punya uang satu juta untuk bersedekah tapi bukan berarti uang saya hanya satu juta Dipahami ya? Jadi tidak dibatasi jumlah 99. Kalau begitu, sifat-sifat Allah lebih banyak lagi. Makanya termasuk akidah yang menyimpang bukan akidah ahlu sunnah. Banyak orang mengira itu akidah ahlu sunnah. Yaitu pembatasan sifat Allah hanya 20. Atau hanya 7. Ini akidahnya Ash'ariyah. Maturidiyah. Bukan akidah ahlus sunnah. Sebab sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah. Kalau nama Allah saja tidak terbatas jumlahnya, apalagi sifat Allah. Sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah. Karena setiap nama Allah pasti terkandung sifat Allah. Ini dicatat kaidah-kaidah penting dalam asma wa sifat. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kaidah. Satu, jumlah nama Allah tidak terbatas. Yang kedua, sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah. Yang ketiga, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Jadi andaikan nama Allah 99 saja berarti sudah jauh lebih banyak daripada 20. Iya kan? Kenapa dibatasi hanya 20? Ini kaidah penting. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Contohnya, Allah bernama Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka Allah memiliki sifat kasih sayang. Allah memiliki nama As-Sami yang maha mendengar, maka Allah memiliki sifat pendengaran. Allah memiliki nama Al-Basir yang maha melihat, maka Allah memiliki sifat penglihatan. Allah bernama Al-Qawi yang maha kuat, maka Allah memiliki sifat kekuatan. Dan seterusnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Bahkan bisa jadi satu nama Allah terkandung padanya lebih dari satu sifat. Contohnya nama Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Yang Maha Mencipta. Nama Allah Al-Khaliq. Maka di situ mengandung sifat al khalku Allah yang menciptakan. Kemudian juga mengandung sifat al-quwah, kekuatan. Kenapa? Karena nggak mungkin mencipta tanpa kekuatan. Demikian pula mengandung sifat ilmu. Karena nggak mungkin mencipta tanpa ilmu. Demikian pula mengandung sifat hikmah karena Allah mencipta dengan hikmahnya. Demikian seterusnya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Beda dengan makhluk. Namanya bagus banget, Abdullah. Tapi kelakuannya sayang sekali tidak mencerminkan namanya. Iya. Kalau Allah memiliki nama itu dan pasti memiliki sifat yang terkandung dalam nama itu. Disinilah pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah agar kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya untuk kemudian kita amalkan dalam hidup kita. Iya. Dan ini akan memberikan pengaruh dalam keimanan dan lebih khusus lagi dalam kecintaan, kemudian dalam takut dan harap. Oleh karena itu, Imam Nukaim rahimahullah juga menjelaskan tentang Salah satu sebab yang akan menguatkan kecintaan kita kepada Allah kata beliau adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha Kata beliau rahimahullah di antara sebab yang akan menguatkan kecintaan kepada Allah adalah penguasaan hati terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, persaksiannya dan pengenalan kepadanya. Wa taqallubuhu fi riyadhi ma'rifah wa Demikian pula hati yang selalu merenungkan, memikirkan, mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, akan semakin kuat cinta kepadanya. Faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Sebab kata beliau, siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanatil mu'attilah wal fir'auniyah wal jahmiyah qutta'ut tariq 'ala al qulub bainaha wa bainal wusul ila al mahbub. Oleh karena itu kata beliau al mu'attilah golongan yang melakukan taktil mereka tidak mau beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ini namanya golongan taktil. Tidak mau beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Kadang mereka ingkari, kadang pula mereka tafsirkan semaunya. Iya. Mereka tafsirkan semaunya. Mereka tidak mau beriman dengan nama dan sifat tersebut. Mereka bilang itu bukan makna yang hakiki. Maka kata beliau, mereka itu demikian pula Fir'auniyah, golongan pengikut Fir'aun, yaitu yang menuhankan selain Allah, dan juga golongan Jahmiyah, yang tidak mau beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, maka pada hakikatnya mereka itu adalah kutta'ut tariq, orang yang merampok manusia di jalan untuk menghalangi hati manusia agar sampai kepada yang dia cintai yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah buruknya orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bagaikan kutak tarik orang yang merampok di jalan. Di jalan apa? Jalan menuju kecintaan kepada Allah. Subhanallah, luar biasa penggambaran Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka di sinilah perlu kita uh, luruskan keimanan kita terhadap asma wa sifat. Dan ini adalah bagian dari tauhid seorang hamba kepada Allah, yaitu mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah min ghairi ta'ri ta, min ghairi ta'tilin wala tahrifin tanpa melakukan ta'til tidak pula melakukan tahrif demikian pula tidak melakukan tamsil dan tasbih. Kita jelaskan ini cara beriman kepada asma wa sifat. Pertama, kita imani semua nama-nama dan sifat Allah yang telah dia tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. yang telah dia tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah tanpa dalil. Ini prinsip yang pertama. Tidak boleh kita menetapkan satu nama atau sifat bagi Allah tanpa dalil. Kemudian Tidak boleh kita melakukan taktil. Apa yang dimaksud dengan taktil? Menghilangkan. Menghilangkan nama atau sifat tersebut. Tidak boleh pula kita melakukan tahrif, penyelewengan. penyelewengan itu ada dua. Pertama, menyelewengkan lafaznya, yaitu merubah lafaznya. Yang kedua, menyelewengkan maknanya. Ini harus kita hindari. Contohnya menyelewengkan makna Allah mengabarkan kepada kita dia maha mendengar. Ada orang yang mengatakan itu bukan mendengar yang hakiki. Tapi maksudnya Allah maha mengetahui. Atau Allah mengabarkan dia istiwa di atas arsh. Ada orang yang menyelewengkan maknanya. Dia mengatakan itu bukan istiwa. Maknanya adalah istilah berkuasa. Jadi dia ingkari. Dia hilangkan sifat Allah istiwa. Tapi menghilangkannya dengan cara halus. Kalau dengan cara yang pertama dengan taktil, caranya kasar. Yang kedua dengan cara yang halus. Dia tafsirkan sampai keluar dari makna yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh melakukan tamsil yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang berikutnya tidak boleh melakukan takyif yaitu menggambarkan sifat Allah. Misalkan dia mengatakan wajah Allah seperti ini atau dia bayangkan sifat Allah itu seperti sesuatu yang bisa dia gambarkan di dalam benaknya. Ini harus dihindari. Dia hampir sama dengan tamsil. Tamsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki wujud. Sedangkan takyif dia menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki wujud. Misalkan dia mengatakan tangan Allah begini dan begitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak diberikan ilmu tentang itu. Ini empat yang harus kita hindari. Min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi wala Tidak boleh melakukan ta'til, tidak boleh melakukan tahrif, tidak boleh melakukan tamsil, tidak boleh melakukan takyif. Ini yang harus kita hindari di dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Iya. Saya berikan sebuah contoh. Sifat istiwa bagi Allah. Allah istiwa di atas arsh. Tidak kurang dari tujuh ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat ini. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman alal arsh istawa Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsh. Apa makna istiwa? Ulama salaf menjelaskan istiwa itu menurut bahasa adalah al-ulu wal istiqrar. Tinggi dan tetap pada ketinggian. Itu makna istiwa. Iya. Maka Al-Quran dan Sunnah menetapkan Allah istiwa, kita pun menetapkan atau mengimani Allah istiwa di atas arsh. Jangan kita lakukan empat hal ini. Coba sekarang kita praktekan. Pertama, jangan melakukan taktil. Taktil itu dia hilangkan. Dia nggak mau imani, dia mengingkari. Yang kedua, jangan lakukan tahrif Tahrif itu tadi sudah kita sebutkan ada dua makna. Pertama, menyelewengkan lafaz, yang kedua menyelewengkan makna. Contoh menyelewengkan lafaz, mereka mengganti istawa menjadi istaula. Coba ditambah satu huruf saja, yaitu huruf lam. Istawa ditambah huruf lam setelah wau jadinya istaula. Ini namanya tahrif. Atau tahrif makna. Artinya, istawanya mereka nggak rubah. Tapi maknanya mereka rubah. Mereka bilang maknanya adalah berkuasa. Bukan makna istiwa. Padahal berkuasa lain, istiwa lain. Dua-duanya sifat Allah. Iya. Ini contoh tahrif. Kemudian contoh tamsil, penyerupaan menyerupakan cara istiwa Allah dengan istiwanya makhluk. Allah istiwa di atas arsh. Maka ada orang mengatakan Allah istiwa seperti seorang raja di atas singgah sana. Ini contoh. Dia samakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang keempat, takyif. Dia menggambarkan istiwanya Allah. Seperti apa contohnya? Misalkan dia mengatakan Allah istiwanya seperti ini dan seperti itu. Atau sekedar dia mem mempertanyakan kaifal istiwa. Bagaimana sih Allah istiwa? Itu sudah salah. Seperti orang yang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana cara Allah istiwa? Maka perhatikan jawaban Imam Malik ini. Ini kaidah penting di dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah. Perhatikan jawaban beliau. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sudah maklum, sudah diketahui maknanya, yaitu al-ulu wal istiqrar, tinggi di atas arsnya dan menetap di ketinggian Kemudian al-kaifu majhulun. Tapi bagaimana Allah istiwa itu kita nggak tahu. Nggak boleh kita apa namanya spekulasi atau mengira-ngira saja Allah sambil duduk atau Allah tiduran atau Allah menempel di ars, nggak boleh nggak boleh kita yakini semua itu nggak boleh kita katakan kenapa nggak ada dalilnya cukup kita imani Allah istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Semua sifat kita yakini seperti itu. Bagaimana Allah mendengar? Nggak tahu kita caranya. Cukup kita imani Allah mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Demikian seterusnya. Maka kata beliau, mengimaninya adalah wajib menanyakan bagaimana Allah istiwa atau bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana pendengaran Allah, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Iya. Ini kaidah dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Iya. Ini mukaddimah penting untuk memahami bab ini. Baik. Kita lanjutkan hadis tadi. Allah memiliki 99 nama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang menghafal dan mempelajarinya, maka dia akan masuk surga. Perhatikan hadis ini. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal serta mempelajarinya, bukan sekedar hafal, tapi mempelajari kandungan maknanya serta amalkan. Barulah dia akan masuk surga. Jadi salah kalau kita terjemahkan siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Itu tidak tepat. Hafal saja belum bisa memasukkan dia ke surga. Tetapi harus dia pahami makna dan kandungannya dan amalkan. Amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Nah, disinilah yang penting kita pahami bagaimana cara mengamalkan nama-nama dan sifat Allah. Ya, sebelum kita amalkan tentu kita pelajari dulu makna dan kandungannya. Kita pelajari. Kemudian kita amalkan. Bagaimana caranya mengamalkan? Pertama, mengimani dalam hati. Yang kedua, gunakan di dalam berdoa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Yang ketiga, amalkan konsekuensinya. Contohnya, Allah maha mendengar, maka konsekuensinya kita harus hati-hati berbicara. Kita berusaha tidak mengucapkan yang haram. Allah maha melihat, Konsekuensinya hati-hati kita dalam melakukan sesuatu, di dalam beramal. Allah Maha melihat. Itu namanya mengamalkan. Nah, itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki barang siapa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan sekedar dia hafal saja. Ini salah salah paham atau salah kaprah kalau sekedar hafal saja kemudian yakin masuk surga. Iya. Jadi ini pentingnya mengenal nama-nama dan sifat Allah agar keimanan kita semakin kokoh dan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah mukaddimah untuk memasuki bab ini yaitu babu menjahada syai'an minal asma wa sifat. Bab tentang orang yang mengingkari satu dari nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. "Wahum yakfuruna birrahman." Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Mereka tidak mau Allah dipanggil dengan Ar-Rahman. Bukan mereka mengingkari Allah, bukan. Orang-orang kafir itu di masa di masa jahiliyah pada umumnya beriman kepada Allah dalam rububiyah. Tetapi di dalam uluhiyah, dalam penyembahan mereka menyembah selain Allah. Iya. Maka maksudnya di sini mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Katakan wahai Muhammad, Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Surat ar raat ayat ke-30. Di antara pengingkaran mereka terjadi pada uh, perjanjian Hudaybiyah jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata mereka? Siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Kami nggak kenal siapa dia. Tulis saja Bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Artinya apa? Mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu keberadaan Allah. Cuma yang mereka ingkari penamaan Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan riwayat tentang ayat ini atau kita sebutkan saja agak langkahi sedikit karena ini berhubungan lihat di asar yang paling terakhir Ini ada asarnya. Iya. Dalam riwayat Bukhari. Ini adalah kisah Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kata penulis, "Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahman angkaru dhalik Tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman, maka mereka mengingkari hal itu. Lalu turunlah ayat ini. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Iya. Ini adalah kisah Hudaybiyah. Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim mereka menolak. Juga ada ayat yang lain yang hampir mirip. Kisah turunnya pun hampir sama. Sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan ya Rahman ya Rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sujud dengan mengatakan ya Rahman ya Rahim. Maka apa jawab orang-orang apa kata orang-orang musyrik? Hada yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u masna masna. Mereka bilang dia mengklaim menyembah hanya satu, hanya kepada satu zat. Ternyata dia berdoa kepada dua-dua, Rahman dan Rahim. Maka turunlah surat Al-Isra ayat 110. Ini ayat mirip. Surat Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan, Kulid Allah Awid Rahman Ayyama tad'u Falahul asma'ul husna Katakan wahai Muhammad Serulah Allah Atau serulah Ar-Rahman Nama mana saja yang kamu seru Maka Allah memiliki nama-nama yang maha indah Jadi Nama Allah yang begitu banyak tersebut mengarah kepada satu zat yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, mengingkari nama Allah adalah kekafiran. Mengingkari nama Allah adalah kekafiran. itu kalau dia mengingkari terang-terangan mengingkari yang sifatnya mendustakan mengingkari yang sifatnya mendustakan maksudnya tidak mau percaya tidak mau mengimani maka itu adalah kekafiran sama persis dengan kekufurannya orang-orang jahiliyah sama dengan sifat-sifat Allah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Ini juga kaidah penting. Catatlah, Allah memiliki sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa artinya sifat zatiyah? Artinya adalah sifat yang melekat pada diri Allah, pada zatnya, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah yang terkait dengan kehendaknya. Kalau Allah kehendaki Allah melakukan, kalau tidak maka tidak. Iya. Kemudian sifat zatia itu terbagi dua lagi. Sifat zatia maknawiyah dan sifat zatia khabariyah. Yang pertama, sifat zatiyah yang sifatnya maknawi yang bisa kita pahami dengan akal kita. Yang kedua, sifat zatiyah yang sifatnya khabariyah yang kita nggak mungkin mengetahuinya kecuali dengan wahyu. Contohnya yang bisa kita pahami dengan akal kita, Allah yang maha berilmu. Allah yang maha berilmu. Ini akal sehat pun bisa paham. Allah yang maha berilmu. Iya. Tentu kita harus berdasarkan wahyu. Tapi akal sehat pun bisa paham. Ini adalah sifat zatiyah. Tetapi ada yang kita nggak bisa paham kecuali dengan wahyu. Yaitu seperti Allah mengabarkan dia memiliki wajah, dia memiliki tangan, dia istiwa di atas arsh. Nggak mungkin kita tahu tanpa wahyu. Iya. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kalau seseorang berani mengingkari dengan cara mendustakan. Jadi pengingkaran itu ada dua makna. Pertama, pengingkaran dengan cara mendustakan Mendustakan artinya dia nggak mau percaya. Allah mengabarkan dia memiliki tangan, dia memiliki wajah. Kemudian ada orang yang mengatakan, saya nggak percaya. Maka jelas dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Tapi ada jenis tak pengingkaran yang kedua, yaitu pengingkaran dalam bentuk takwil. Dan ini lebih cocok bukan takwil, tapi tahrif. Penyelewengan. Mereka sebut itu takwil, itu tidak benar. Sebab takwil itu pada hakikatnya adalah mengembalikan makna sesuai makna yang sebenarnya. Kalau yang mereka lakukan adalah tahrif, seperti yang kita contohkan tadi tentang istiwa. Nah, pengingkaran dalam bentuk takwil ini kata Syekh Utsaimin itu ada dua macam. Pertama kufur, yang kedua sesat tapi tidak sampai kufur. Pertama kufur apabila penakwilannya itu sama sekali tidak berdasarkan dalil, tidak juga memiliki makna di dalam bahasa Arab. Iya. Ini yang pertama. Tidak berdasarkan dalil, tidak juga mengandung maknanya di dalam bahasa Arab. Enggak ada hubungannya. Iya. Sedangkan yang kedua, dia menging, dia mentakwil dia mengingkari dengan cara mentakwil atau lebih tepat melakukan tahrif, penyelewengan, tetapi masih memiliki makna di dalam bahasa Arab. Sekarang kita berikan contoh. Contohnya Allah mengabarkan dia memiliki tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka wajib kita imani Allah memiliki tangan dan tidak boleh kita samakan dengan tangannya makhluk. Allah memiliki tangan, tapi nggak sama dengan tangan makhluk. Bukankah Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir? Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini ada orang yang mengingkari. Ingat lagi, pengingkaran itu ada dua. Pengingkaran dengan cara mendustakan, pengingkaran dengan cara takwil. Kalau dengan cara mendustakan sudah jelas kafir. Tapi kalau dengan cara mentakwil, maka takwil itu ada dua. Kalau dia takwil dan masih memiliki makna dalam bahasa Arab, maka tidak sampai kufur, tapi sesat. Tapi kalau tidak memiliki makna dalam bahasa Arab, maka dia kafir. Sekarang kita berikan contoh. Tangan itu tadi. Kalau dia tidak percaya Allah memiliki tangan, bukan karena mentakwil, maka dia kafir. Misalkan dia mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat ini. Naudzubillah. Kafirlah dia. Tapi kalau dia katakan, ayat ini saya percaya. Tapi makna tangan itu bukan tangan yang sebenarnya. Bukan tangan yang sebenarnya. Tapi maknanya adalah langit dan bumi. Maka makna ini, ini nggak dikenal dalam bahasa Arab nggak pernah ada tangan itu bermakna langit dan bumi, maka dia kafir. Tapi kalau dia tangan, dia katakan maksudnya tangan ini adalah kenikmatan. Allah memberikan nikmat. Nah, ini masih ada makna dalam bahasa Arab. Tetapi ini penafsiran yang salah. Sebab bukan itu yang Allah maksudkan. Jadi ini penafsiran yang sesat, namun dia tidak sampai tingkatan kekufuran. Baik, ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari sini. Mengingkari nama Allah adalah kekafiran dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Pelajaran yang kedua, wajib bagi kita mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ada satupun yang kita ingkari dan tidak boleh juga kita menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Dan jemaah sekalian, perlu dipahami, orang yang mengingkari sifat Allah, dia berniat baik. Subhanallah. Dia berniat baik, tapi sayang caranya salah. Ini prinsip dalam Islam, nggak cukup niat baik, harus dengan cara yang benar. Apa niatnya? Niatnya adalah dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Itu alasannya. Saya nggak nggak percaya Allah memiliki tangan. Kenapa? Karena kalau begitu berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Padahal secara logika saja antara makhluk dengan makhluk sama-sama memiliki tangan, tapi tangannya nggak sama. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Jadi cacat logika sebenarnya cacat logika, secara dalil lebih cacat lagi. Iya. Saya nggak percaya Allah istiwa di atas arsh. Kenapa katanya? Sebab kalau Allah di atas arsh, berarti Allah butuh kepada arsh. Ini logikanya. Kenapa dia dia gunakan logika makhluk kepada Allah? Kalau makhluk benar, makhluk di atas sesuatu karena dia butuh kepada sesuatu itu. Ini nggak bisa dipakai untuk beriman kepada Allah. Iya. Ini sumber kesalahannya. Dia gunakan logika makhluk kepada Allah. Kalau Allah di atas ars, berarti Allah butuh ars. Ini logika yang salah. Kalau makhluk benar, makhluk di atas karpet, kita duduk di atas karpet ini, bukan karpet yang butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada karpet. Kalau Allah nggak bisa di seperti itu, nggak bisa kita pahami seperti itu. Dan pada hakikatnya, ketika dia ngomong begitu, berarti dia sudah samakan Allah dengan makhluk. Iya. Tanpa dia sadari. Yang seharusnya kita imani, Allah di atas ars, tetapi Allah tidak butuh ars, bahkan ars yang butuh kepadanya, dan bagaimana cara Allah istiwa, kita nggak tahu. Namun tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sudah, sampai di situ selamat kita. Jangan kita tafsirkan macam-macam. Tanpa ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi pada hakikatnya mereka yang berniat baik itu justru mereka telah melecehkan Allah yaitu mereka sendiri yang menyamakan Allah dengan makhluk. Seakan-akan Allah seperti makhluk yang berada di atas sesuatu. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, kewajiban bertawakal kepada Allah dan bertobat kepadanya. Hanya kepada mula aku hanya kepada kepadanya lah aku kembali maksudnya aku bertobat. Sebagaimana di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung pelajaran penting sekali yaitu kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah karena dalam ayat ini terkandung makna atau terdapat kalimat la ilaha illallah. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa fi sahih bukhari qala Ali radhiyallahu anhu dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai beliau. Hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka bisa mencernanya dengan kalimat yang mereka bisa pahami. Kalau kamu berbicara kepada manusia dengan kalimat yang mereka sulit pahami, maka kata Ali, "Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh?" Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jamaah sekalian, ini ada ucapan yang semisal dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, innaka lan tuhaddisu qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan satu pembicaraan kepada satu kaum sementara akal mereka belum sampai memahaminya tidak bisa mencernanya kecuali itu akan menjadi bencana atau fitnah bagi sebagian mereka apa maksud Syekh menyebutkan asar ini dalam bab asma wa sifat. Maksud maksud beliau adalah hendaklah dalam mengajarkan tauhid terutama tauhid asma wa sifat harus dengan cara bertahap sedikit demi sedikit dan dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Itu maknanya. Iya. Itu maknanya. Bertahapnya seperti apa? Mulai dulu dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Baru kemudian tauhid asma wa sifat. Iya. Dan masya Allah, sebelum bab ini kita sudah lewati puluhan bab yang berbicara tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan juga dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Kalau mereka nggak bisa pahami bahasa kita, maka bisa terjadi salah paham atau pengingkaran. Iya. Dan ini maknanya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul awam atau orang-orang yang belum bisa memahami apa yang kita sampaikan. Dan ini adalah kaidah umum di dalam dakwah. Kaidah umum di dalam berdakwah. Iya. Hati-hati kita menyampaikan, mereka nggak paham, kita menyampaikan yang belum seharusnya disampaikan, malah itu akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Iya. Jadi kita harus tahu mana yang prioritas yang pertama disampaikan terlebih dahulu. Sebab kalau dia sudah paham yang pertama, yang berikutnya sudah mudah. Mungkin saya berikan contoh terkait masalah bid'ah. Kalau kita langsung menyampaikan itu bid'ah, ini kurang tepat. Kalau orangnya belum paham, hakikat bid'ah. Maka yang harus kita lakukan seharusnya adalah kita pahamkan dulu apa itu bid'ah. Bid'ahnya saja dia belum paham. Enggak tepat kalau kita langsung mengatakan itu bid'ah, ini bid'ah. Tapi kita pahamkan dulu. Pertama kita pahamkan hakikat bid'ah, bahkan sebelumnya kita pahamkan dulu. Ibadah itu dasarnya adalah ittiba. Kita jelaskan panjang lebar sampai dia mengerti. Kemudian agama itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita jelaskan. Kalau dia sudah paham, tinggal kita sebut contoh. Sebanyak apapun contoh, bid'ah yang kita sebutkan, dia nggak akan nolak. Dia nggak akan menentang. Karena dia sudah paham. Iya kan? Iya. Jadi ini penting sekali. Memahamkan, menyiapkan landasan berfikirnya terlebih dahulu. Iya. Ini makna asar yang mulia ini. Baik. Uh, dalil yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak bin Ma'mar. Imam Abdul Razak Afwan diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari Ma'mar dari Ibnu Tawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Abdul Razak adalah imam besar As-Sunani. Lahir uh, wafat pada tahun 211 Hijriah. Sedangkan Ma'mar adalah Abu Urwah Ma'mar bin Rashid. Juga imam besar wafat pada tahun 154 Hijriah. Sedangkan Ibnu Tawus adalah Abdullah bin Tawus wafat pada tahun 132 Hijriah dan Taus adalah ayahnya salah seorang murid Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafada bahwasanya Ibnu Abbas melihat seseorang gemetaran lamma samia hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Kenapa dia gemetaran? Karena dia mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Istingkaran lidalik. Kenapa dia gemetaran? Karena dia mengingkari penyampaian hadis tersebut. Iya. Jadi Kenapa beliau menyebutkan asar ini? Sebab asar yang sebelumnya seakan-akan dipahami nggak boleh diajarkan. Maka ayat asar yang berikutnya meluruskan, bukan nggak boleh diajarkan. Bahkan yang mengingkarinya salah. Jadi di sini Ibnu Abbas menyampaikan hadis tentang sifat Allah, ada orang yang mengingkari. Mengingkari dengan cara dia seperti orang gemetaran. Iya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marah dan beliau mengatakan ma faraku haula apa yang mereka takutkan yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi mengapa mereka menerima ayat yang muhkam maksudnya yang jelas maknanya bagi mereka. Dan mereka menjadi celaka, binasa. Tatkala mendengarkan ayat yang mutasyabih. Mutasyabih artinya yang dia belum paham maknanya. Jadi, orang yang tidak mau mengajarkan hadis-hadis atau ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah sama sekali itu adalah orang yang celaka. Iya. Jadi harusnya diajarkan, tapi bertahap. Sebagaimana pada asar sebelumnya. Iya. Oleh karena itu, Syekh Salih Al-Fauzan berkata tentang asar ini. Annahu la mani'a min dzikri ayat sifat wa ahadithiha bihadrati awamin nas wa khawasihim min babi ta'lim. Bahwasanya tidak masalah kita menyebutkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat Allah ketika majelis itu dihadiri oleh orang-orang awam maupun orang-orang khusus demi untuk mengajarkan mereka. Jadi tidak masalah. Tapi itu tadi, kalau kita tahu ada orang yang belum terlalu paham, maka kita harus lebih panjang lebar menjelaskan. Terutama dasar-dasarnya, mukaddimahnya. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari asar ini bahwasanya orang yang menolak pengajaran hadis-hadis tentang sifat atau ayat-ayat tentang sifat Allah maka dia termasuk orang yang celaka atau orang yang binasa. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita harus mengingkari orang seperti itu. Walhamdulillah, inilah satu bab yang menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah mukaddimah. Adapun pembahasannya lebih detail itu saya sarankan pelajari dua buku. Boleh pilih salah satunya terlebih dahulu. Yang pertama Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibn Qudama al makdasi bisa juga dipadukan dengan Al-Qawaidul Musla karya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi ini tiga buku bagus untuk memahami kaidah-kaidah nama-nama dan sifat Allah. Satu lagi yang lebih detail Fiqhul Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini buku-buku untuk pemula dalam mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Seorang suami sakit hilang akal sudah enam bulan Terapi kondisinya makin memburuk Sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir batin Mohon saran apa yang harus dilakukan istri Bolehkah mengajukan cerai ke pengadilan Namun di sisi lain Masih mempertimbangkan putra putrinya yang memerlukan sosok ayah Pertama Tentu saya nasihatkan istri untuk bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah serta banyak-banyak berdoa. Jangan terburu-buru untuk minta cerai. Bersabar terlebih dahulu. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Cobalah dibayangkan kalau kondisinya terbalik. Sebagai istri yang tertimpa musibah ini. Bagaimana kalau diceraikan suami? Jadi ini yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Sabar. Bersabar. Banyak-banyak berdoa dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi itu bagian dari dosa-dosa kita. Bagian dari azab yang Allah timpakan kepada kita. Azab itu nggak mungkin kita lari. nggak mungkin kita lari darinya. Menghindar kecuali dengan kembali kepada Allah. Kita lari kemanapun, bisa jadi kita dapatkan azab yang malah lebih besar ini yang harus difikirkan. Jadi bersabarlah, banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa. Kemudian berusaha lagi lebih maksimal bagaimana untuk menyembuhkan suami. Iya. Kemudian yang berikutnya, kalau sampai memudaratkan Kalau sampai memudaratkan, terutama mudarat dari sisi terjerumus dalam dosa, maka hendaklah beristikharah terlebih dahulu, kemudian mengambil keputusan. Pada dasarnya boleh. Kalau misalkan seorang istri yang tidak terpenuhi nafkah lahir dan batinnya, sehingga bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa, pada dasarnya boleh dia minta cerai dan hendaklah difikirkan baik-baik terlebih dahulu dan beristikharah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa taala. Iya. Dan cara cara minta cerai kalau kondisi seperti ini, maka di pengadilan, harus di pengadilan. Dan usahakan semua urusan cerai, khulu, segala macam itu jangan hanya berlandaskan fatwa, tapi itu urusan pengadilan. Iya. Jangan sekali-kali ucapan ustadz dijadikan pegangan. Yang ada yang bisa dijadikan pegangan itu adalah keputusan pengadilan. Iya. Apa hukumnya seorang suami malas sholat berjamaah ke masjid? laki-laki nggak sholat di masjid, maka dia berdosa, tapi sholatnya sah. Iya. Maka tugas istrilah memberi nasihat, beri nasihat dengan baik, carikan hadis-hadis tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, atau artikel atau buku-buku, iya.